الأبرار وقرة العيون الأخير في شرح جامع الأخبار Kemarin kita sampai hadis ke berapa? 87. Man yaqra al-hadis? Fadhal. ترجم Nah, Hasan tabarakallahu fiik. Fadal, siapa lagi? Ya, Fadal, silakan. Naam. Ahsan tabarakallahu fikum. Siapa lagi? Nah, hadirin. hadis riwayat Naam ahsan tabarakallahu fiik. Terlanjutkan al hadithu thamin wa thamanun hadis 88 Ahsan mana bajinya? Pakai. An Abdullah ibni Mas'udin رضي الله عن عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد لا حسد إلا في اثنتين إلا في اثنتين rajulun atahu Allah malan rajulun atahu Allah malan fasallatahu ala halakati fil haqqi فسلطه على حلكته في الحق ورجل أتاه الله ورجل أتاه الله الحكمة الحكمة فهو يقضي بها فهو يقضي بها ويعلمها ويعلمها متفق عليه saya ulangi dari awal An Abdullah Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه من يقرأ الحديث تفضل Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Siapa lagi? Tafadhal. fahuwa yaqdi biha Naam. Man al-akhar? Ha, tafadhal. Ahsan tabarakallahu Kita lanjutkan. Hadis 88. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala dari Abdullah ibni Mas'ud semoga Allah meridhoinya beliau berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda La hasada illa fitnataini Tidaklah ada satu ya tidak ada satu perkara yang hasad kecuali dalam dua perkara ya tidak ada satu perbuatan yang hasad illa fitnatain apa mas <laughs> Lari-lari ya Duduk yang anteng ya <laughs> Ya Tidak ada perbuatan yang hasad kecuali fitnate ini Pada dua perkara Rajulun atahu Allahu malan Seorang lelaki yang Allah beri harta fasallatahu ala halakatihi fil haq maka dia ya menguasai harta tersebut digunakan pada jalan kebenaran Warajulun rajulun atahu Allahul hikmah dan seorang laki-laki yang Allah beri al-hikmah ya pengetahuan ya memiliki ilmu di dalam memberi hikmah menentukan satu perkara fahuwa yaqdi biha maka dia gunakan ya ilmu tersebut wa yuallimuha bahkan dia mengajarkan ilmu tentang hikmah muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah Syekh mengatakan ya yang bisa diambil faidah daripadanya bahwa ya al hasadu nawan ya perbuatan hasad itu ada dua macam ya perbuatan hasad itu ada dua macam naun muharramun madmumun ala kulli hal satu jenis yang diharamkan dan tercela ala, ala kulli hal apapun bentuknya ya atau di atas segala keadaan ya jenis yang pertama adalah jenis yang diharamkan dan tercela dalam keadaan apapun ya apa itu yaitu wa huwa ayyatamanna zawala ni'matillahi 'anil abdi hasad yang tercela yang diharamkan yaitu adalah hasad yang dia memiliki keinginan, memiliki angan-angan untuk menghilangkan nikmat Allah dari seorang hamba. Ya. Ya, dia memiliki angan-angan, memiliki cita-cita ya menghilangkan nikmat yang Allah berikan dari seorang hamba itu bentuk hasad yang tercela ya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak senang kalau orang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang dapat nikmat dia ingin ya nikmat tadi itu hilang. Ya, enggak jadi dapat. Ya, atau ya ketika nikmat itu dia dapat ya didapat oleh seseorang dia pingin nikmat itu hancur ya nggak bisa dia gunakan intinya ya nikmat tersebut ya hilang dari seorang hamba ya diniyah au dunyawiyah baik ya nikmat dari sisi agama maupun nikmat dari sisi dunia. Ya. Wasawaun ahabbu dzalika mahabbatal istaqarrat fi qalbihi. Baik itu ya satu kesenangan yang telah ada di dalam hatinya walam yujahid nafsahu anha dan dia tidak ya memerangi dirinya untuk ya menghilangkannya au sa'a ma'a dzalika fi izalatiha wa ikhfaiha atau dia berupaya untuk menghilangkannya ya sengaja dia berupaya untuk menghilangkannya atau menyembunyikan nikmat tersebut dari orang lain ya wahada akbah maka ini yang lebih buruk lagi. Ya. Jadi ada orang yang jenisnya memang sudah ada di dalam hatinya ya senang kalau hilang nikmat yang Allah berikan kepada seseorang. Ya. Dan dia tidak berupaya untuk ya mencegahnya dan ada pula jenis orang yang sengaja ya sengaja untuk menghilangkan nikmat tersebut dan menyembunyikannya ya maka ini lebih buruk lagi ya fa innahu zulmun mutakarrar ya Maka ini termasuk kezaliman yang terus-menerus. Wa hadha an-naw' هو الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار كما تأكل النار الحطب ya. maka jenis yang seperti ini ya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang lain ya kama yakulul hasanat seperti ya memakan kebaikan ya. ya ini hilang kebaikan sebagaimana tak narul hatab ya sebagaimana api itu ya memakan kayu bakar Ya, itu jenis yang pertama, ya, jenis yang diharamkan dan tercela. Ya, apapun bentuknya, kalau itu menghilangkan nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, baik ya dalam perkara agama maupun dalam perkara dunia. Ya, dalam perkara agama apa contohnya? Hmm? Banyak sekali ya. Orang rajin sholat ya orang ini lihat orang rajin sholat misalnya jin ataupun yang lainnya dari perkara agama ya ini dia tidak senang dari perkara-perkara yang baik yang Allah berikan kepada orang tersebut ya dia diberi kemudahan untuk melakukan melakukan kebaikan ya justru dia tidak senang ya harusnya kita senang melihat orang melakukan kebaikan itu dari sisi agama ya masih banyak contoh yang lainnya dari perkara dunia. Ya. Apa contohnya? Orang punya har, punya harta. Enggak senang orang punya harta. Orang misalnya orang ya punya handphone baru misalnya, atau punya mobil baru. Enggak senang dia. Ya. Dia berupaya dengan segala cara bagaimana supaya hilang nikmat tersebut. Ya. Kemudian jenis hasad yang kedua, an-naw' ats-tsani, alla yatamanna zawala ni'matillah 'ala al-ghair, walakin yatamanna husulu mithlihi mithliha lahu aw fawqiha aw fawq ya aw fawqiha aw dunaha ya, aw fawqaha aw dunaha Jenis yang kedua yaitu dia tidak ya memiliki keinginan untuk menghilangkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Nah, kalau yang pertama tadi dia ingin menghilangkan nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kalau yang kedua sebaliknya, dia tidak ingin hilang nikmat tersebut yang Allah berikan kepada orang lain. Ya. Walakin yatamanna akan tapi dia ingin husulu mitliha mitliha lahu ya akan tapi dia ingin mendapatkan yang serupa ya dia ingin mendapatkan yang sama atau au fauqaha atau lebih baik ya di atasnya lagi au dunaha atau lebih di bawahnya lagi ya dia tidak ya menginginkan untuk hilangnya nikmat yang Allah berikan kepada orang lain tapi dia ingin dapat sama seperti itu ya atau lebih baik dari itu atau di bawahnya ya. dan ini merupakan ya hasad yang terpuji ya wa hadza naw'an maka dua jenis hasad ini mahmudun wa ghairu mahmud. Ada yang terpuji dan ada pula yang tidak terpuji. Ya, yang tidak terpuji tadi ya dia ingin hilang ya nikmat yang Allah berikan dari seorang hamba. Adapun yang terpuji dia tidak ingin hilang nikmat tersebut yang Allah berikan kepada orang lain ya akan tapi dia ingin mendapatkan hal yang sama atau lebih baik atau di bawahnya itu merupakan jenis yang terpuji ya fal mahmudu min dalik maka yang terpuji dari hal tersebut ayyara ni'matullah ad-diniyah ala 'abdihi fayatamanna an yakuna lahu mithluha ya yakuna lahu mithlaha yang terpuji ya contohnya yaitu seseorang melihat nikmat Allah ya nikmat yang Allah berikan dari sisi agama kepada seorang hambanya ya yatamanna ayyakuna lahu mithluhu dia keinginan untuk bisa melakukan hal yang sama Fahadah min babi tamannil khair dan ini merupakan termasuk ya bab tentang apa? memiliki keinginan yang baik. Ya, termasuk daripada ya menginginkan kebaikan. Fa in qarana dzalika sa'a wa amila li tahsili dzalika wa nurun ala nur maka ketika dia ya kaitkan hal tersebut dengan berupaya dan mengamalkan ya untuk mendapat untuk mendapatkan hal tersebut maka dia ya seperti mendapatkan cahaya di atas cahaya ya kebaikan di atas kebaikan ya artinya ya ketika dia memiliki keinginan yang baik dan dia ingin mendapatkan hal tersebut tentunya ya tidak hanya keinginan saja tapi lebih baik lagi dia ya berupaya ya dan mengamalkannya untuk mewujudkan apa yang diinginkan tersebut. Jadi nggak cuman angan-angan saja, ya nggak cuman cita-cita saja, tapi dia wujudkan apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan. Iya. Misalnya orang bisa menghafal satu juz, dia juga pingin ya bisa menghafal satu juz ya maka dengan hal tersebut dia berupaya ya dia mulai ya sedikit-sedikit untuk menghafal ayat-ayat Al-Qur'an ya mulai dari satu ayat sudah bisa dia lanjutkan dengan dua ayat kemudian dan seterusnya tiga ayat dan seterusnya sampai dia bisa menghafal sampai satu juz ya bisa bisa hafal satu juz kemudian bisa lanjutkan ya sampai hafal 30 juz misalnya. Ya, itu contoh dari ya apa namanya? orang menginginkan kebaikan, ya hasad di dalam tapi dalam perkara yang baik. Ya. Tadi disebutkan ya, dia tidak ya menginginkan hilang nikmat tersebut tapi dia ingin mendapatkan yang sama atau di atasnya ya misalnya orang hafal bisa hafal satu juz ya dia ingin bisa hafal ya dua juz atau lebih dari itu ya atau dunaha ya atau yang di bawahnya ya sesuai dengan kemampuannya begitu juga dalam perkara dunia ya ingin punya ya rumah misalnya. Ya tentunya ya bagaimana untuk mendapatkan hal itu? Tentunya dengan apa? Beker bekerja. Ya dia upayakan. Ya. Untuk mendapatkan nikmat tersebut. Ya. Kalau pingin yang apa namanya di atasnya dia lihat orang punya satu rumah dia pingin punya dua rumah misalnya. Ya atau yang di bawahnya misalnya seorang ingin punya rumah ya melihat orang punya rumah ya yang mewah tapi dia punya keinginan yang di bawahnya misalnya dia ingin juga ya punya rumah yang nggak mewah tapi punya gitu ya ya itu mewah mepet sawah gitu ya <laughs> ya maka ketika ya keinginan tersebut dia wujudkan maka itu seperti nurun ala nur ya cahaya di atas cahaya ya dan itu tidak dilarang dalam agama ya yang dilarang adalah hasad yang menghilangkan kenikmatan yang Allah berikan dari seorang hamba ya wa kemudian selanjutnya wa azamu man yaghbat dan sebaik-baik orang yang iri ya disebutkan oleh Syekh ya man kana indahu malun siapa yang memiliki harta ya qad hasalalahu min hillihi ya yang dia dapatkan dari cara yang baik ya cara yang halal thumma sullita wafiqa ala infaqihi fil haq ya kemudian ya dia kuasai harta tersebut yakni dia gunakan dalam perkara yang baik ya bukan untuk berfoya-foya ya dia infakkan hartanya di jalan yang benar ya fi haqqil wajibat wal mustahabbat ya fi huquqil wajibat wal mustahabbah dalam menunaikan hak-hak yang wajib begitu juga dalam menunaikan ya hak-hak yang sunnah ya fa inna hadha min a'zami burhani alal iman maka orang yang seperti ini yang menunjukkan bukti bahwa ya baiknya iman seseorang tersebut ya ketika dia memiliki harta ya yang dia dapatkan dari cara yang baik ya dari harta yang halal ya kemudian dia gunakan ya harta tersebut ya di jalan Allah ya dia infakkan dia tunaikan hak-hak ya yang wajib maupun yang sunnah maka itu menunjukkan bukti keimanannya yang baik. Wa min a'zami anwa'il ihsan dan sebaik-baik ya perbuatan yang baik. Ya. Itu yang dimaksud dalam hadis yang pertama tadi ya. Rajulun atahu Allahu malan sallatahu ala halakatihi bil haqq ya seorang yang Allah berikan ya Allah berikan kelebihan harta ya kemudian dia kuasai harta tersebut ya, ini dia gunakan di jalan kebenaran maka ya itu termasuk bukti keimanan dan bukti ya e, sebesar-besar kebaikan. Kemudian yang kedua Ya, wa rajulun atahullahu hikmah Ya, seorang laki yang Allah beri hikmah. Dia gunakan ya ilmunya dan dia mengajarkan ilmu tersebut. Ya, wa man kana 'indahu 'ilmun wa hikmah 'allamahu Allahu iyyaha. Siapa yang memiliki ilmu, ya memiliki hikmah yang Allah ajarkan kepadanya. Ya, memiliki pengetahuan ya kemudian memiliki kemampuan untuk ya memutuskan satu perkara ya ketika terjadinya perselisihan di antara manusia ya yang mana kelebihan tersebut merupakan pemberian dari Allah ya wafaqa li badliha fit ta'lim kemudian dia ya curahkan ya pengetahuannya ilmunya untuk diajarkan wal hukmi bainan nas dan dia gunakan untuk ya berhukum di antara manusia. Fahadha naw'ani min al-ihsan la yu'adiluhuma syai'. Maka dua kebaikan ini ya tidak ada yang bisa menandingi kebaikannya. Ya, ketika orang memiliki ilmu ya, memiliki pengetahuan yang baik baik dalam perkara agama maupun perkara dunia ya begitu juga dia bisa menolong ya memutuskan satu hukum di antara manusia ketika terjadi pertikaian maka ya hal tersebut merupakan kebaikan yang tidak tertandingi ya artinya ya sangat baik sekali Ya, tidak ada yang bisa menandingi kebaikan tersebut. Ya, al-awwal yang pertama yanfa'u al-khalq bimalihi. Ya, seorang hamba ya, hartanya bermanfaat. Ya. Ya bisa memberi manfaat kepada makhluk dengan hartanya. Wa yadfa'u hajatahum dan dia ya memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka wa yunfik fil masyarik fil masyari'il khairiyah dan dia berinfak ya dalam ya proyek-proyek kebaikan fataqumu wa yatasalsal naf'uha kemudian dia ya terus melakukannya maka manfaatnya akan terus menerus wa'dhumu waq'uha dan ya pahalanya akan sangat besar yang akan dia dapat ketika ya dia gunakan harta tersebut dalam jalan kebaikan jalan dalam jalan kebenaran kemudian yang kedua yanfa'un nas bi'ilmihi yaitu seorang yang bisa memberi manfaat kepada manusia dengan ilmunya wa yansuru bainahum ad-din wal ilm yang mana dia menebar di antara mereka ya pengetahuan tentang agama ya pengetahuan tentang ilmu alladhi yahtadi bihi al-ibad yang mana hal tersebut dapat memberi petunjuk kepada hamba-hamba Allah fi jami'i umurihim dalam seluruh ya urusan mereka min ibadat dari perkara ibadah wal wa muamalat wa ghairiha dari perkara muamalah ya interaksi sesama manusia dan yang selainnya. Ya. Maka yang diinginkan dari hadis tadi ya, ya tidak ada hasad yang baik kecuali dalam perkara apa? Ya, dalam perkara eh, seperti tadi Allah contohkan ya seorang yang diberi harta tapi dia gunakan hartanya di jalan Allah begitu juga ya seorang yang diberi ilmu ya tapi ilmunya digunakan ya untuk menolong orang ataupun ya mengajari orang untuk kebaikan maka ya itulah ya termasuk ya hasad yang baik boleh kita meniru ya perbuatan tersebut. Tapi kalau hasad untuk menghilangkan harta, ya untuk menghilangkan nikmat yang Allah berikan dari seorang hamba, maka itu termasuk hasad yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Yang adzan silakan adzan dulu. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi Sahbihi wa man walah amma ba'd Kemudian selanjutnya Ya kata Syekh ya Setelah dua ya, Kebaikan tadi yang disebutkan dalam hadis Yang patut kita irikan Ya qad takunu uh, ghibtah 'alal khair ya ada juga ghibtah ya di atas kebaikan ya iri di atas kebaikan ya jadi ghibtah itu ya untuk penyebutan ya iri tapi di atas kebaikan ya kalau hasad ya konotasinya kepada hal yang yang tidak baik ya maknanya lebih umum sekali ya bihasabi halihi wa darajatihi 'inda Allah ya sesuai dengan keadaannya dan tingkatannya di sisi Allah walihada amarallahu taala bil farhi oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala yang merintahkan untuk bergembira ya wal istishar wal istibsyar bihusuli hadzal khair dan memberi kabar gembira ketika mendapatkan satu kebaikan. Wa innahu la yuwafiqu lidzalika illa ahlal hududil illa ahlal hududil azimah al-aliyah. Tidaklah ya, ya mendapatkan taufik tersebut kecuali orang-orang yang memiliki ya kelebihan yang besar dan tinggi. Ya. Allah berfirman, "Qul bihudlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah ya bihudlillah ya dengan keutamaan dari Allah. Ya wa birahmatihi dan dengan rahmatnya, fa bidzalika falyafrahu maka dengan hal tersebut hendaknya falyafrahu, hendaknya bergembira. Huwa khair, maka itu ya terbaik mimma yajma'un dari apa yang mereka kumpulkan. Ya. Jadi ya kelebihan yang Allah berikan itu merupakan apa? Fadlullah ya keutamaan dari Allah dan merupakan apa? Dari kasih sayangnya Allah kepada hamba tersebut. Ya. Maka hendaknya kita bergembira ya, terhadap apa yang Allah berikan kepada setiap ham, hamba dan itu yang terbaik dari apa yang mereka kumpulkan. Dan juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wala tastawil hasanatu wal sayyi'ah." Tidaklah sama ya kebaikan dan keburukan ya antara kebaikan dan keburukan. Ya, idfa billati hiya ahsan, maka ya tolaklah keburukan tersebut dengan cara yang baik. Ya, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, maka apabila di antaramu dan di antaranya ada permusuhan, ka'annahu waliyyun hamim. Maka jadikanlah seakan-akan ya itu seperti ya teman yang setia. Ya. Jadi artinya kita tidak usah ya melawan suatu keburukan dengan Eh, dengan keburukan ya tetapi ya hendaknya ya satu keburukan ya dibalas dengan kebaikan ya wa ma yulqaha illa alladziina sabaru ya tidaklah dapat memberikannya kecuali orang-orang yang mereka sabar wa ma yulqaha illa dzu hadzin adzim dan tidak pula dapat memberikannya ya, memberikan kebaikan kecuali orang yang memiliki bagian yang besar. Ya. Wa qad yakunu man tamanna syai'an min hadhihi al-khairat. Lahu mithlu ajri fa'ili idza sadaqat niyyatahu. Terkadang ya, ada orang menginginkan sesuatu dari kebaikan ya ketika dia inginkan hal tersebut maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut tentunya idza sadaqat niyyatahu apabila ya jujur niatnya sadaqat niyyatuhu ya apabila niatnya jujur wa sammama ala azimatihi dan dia bertekad ya dengan kuat ya la anna law qadara ala dzalikal amal ya seandainya kalau dia mampu untuk melakukannya la amila mitlahu ya sungguh dia akan melakukan hal yang sama ya kama tabata bidzalikal hadits sebagaimana yang telah datang di dalam hadits ya wa khususan idza syara'a wa sa'a ya ba'da sa'i ya terutama orang yang langsung ya melaksanakannya dan dia mengupayakannya ya. jadi dia tidak hanya sekedar kepingin tapi dia juga melakukan kebaikan tersebut ya maka ketika ya seorang ya ini bentuk ya kasih sayangnya Allah kepada seorang hamba ya ketika orang ya memiliki keinginan untuk melakukan kebaikan ya baru niat saja sudah mendapatkan paha pahala apalagi dia melakukannya maka ya pahalanya lebih banyak lagi wa amal ghibtah allati hiya ghairul mahmudah adapun ya ghibtah iri yang tidak terpuji yaitu fahiya tamanna husuli ya tamanna husula matalibid dunya li ajli ladzat ya dia memiliki keinginan untuk mendapatkan ya, perkara dunia untuk mendapatkan kesenangan kesenangannya saja ya untuk mendapatkan ya, kenikmatannya saja watana wala syahwat dan untuk ya memenuhi syahwatnya keinginannya ya kama qala ta'ala sebagaimana Allah berfirman hikayatan an qaumi qarun itu menceritakan tentang ya kaum ya Korun ya kaumnya Korun sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Qasas ya ya laitalana mithla ma utiya qarunu innahu ladhu hadzin azim ya ya seandainya kami ya mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh Korun ya dia ya, berkeinginan ya ya berhayal mendapatkan kekayaan seperti kekayaannya kau korun ya innahu lahu habbin azim ya sungguhnya ya dia mendapatkan ya bagian yang besar ya fa inna tamanna fa in tamanna mithla hali man ya'mal sayi'at fa huwa binniyatuhu ya maka jika seorang menginginkan ya mendapatkan seperti keadaan orang-orang yang melakukan keburukan ya hati-hati itu termasuk ya ya niatan yang tidak baik ya wa wizruhu masawa maka dosanya sama saja ya maka ketika kita ya, memiliki keinginan seperti keinginan yang didapatkan oleh orang-orang yang melakukan keburukan maka kita sama seperti mereka ya maka hendaknya ya penting sekali niat sesuatu yang baik itu harus ya dilihat ya siapa yang ya seperti apa yang dia inginkan ya yeah. Kemudian ya fabihadat tafsil yattadihul hasad al-madhmum fi kulli hal. Maka dari penjelasan yang dijelaskan tadi ya oleh Syekh ya jelaslah bahwa ya mana hasad yang tercela ya wal hasad alladhi al ghibtah dan mana pula hasad yang dinamai dengan ghibtah ya hasad yang baik alladhi yuhmad fi halihi yang terpuji di segala keadaannya. Ya, kalau hasad yang ya iri yang tercela, yang ada pun ghibtah ya, iri yang terpuji ya bagaimanapun keadaannya. Wa yadhummu fi halihi dan ya tercela di keadaan ya, yang lainnya. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ya bermanfaat untuk kita semua. Ya, ketika kita diberi Allah ya harta, maka digunakanlah untuk ya di atas jalan kebenaran. Gitu juga ketika kita memiliki ilmu, pengetahuan ya baik pengetahuan agama maupun pengetahuan ya dunia ya hendaknya dimanfaatkan untuk kebaikan menolong orang dan mengajarkannya. Ya.